Bila ditanya apakah anda salafi, maka dijawab saya salafi insya Allah. Bolehkah? Ya boleh, nggak ada jawaban lain. Ya, dia ditanya anda salafi, apakah anda jawab bukan? Kalau bukan ya anda bukan salafi kan begitu. Insya Allah tahkikon, la ta'likon. Apakah ada salat tahiyatul masjid di saat fajar dan petang? Menjelang maghrib dan setelah subuh? Salat salat sunnah baik yang mutlak maupun yang muqayyad. Salat salat sunnah baik yang mutlak maupun muqayyad tidak boleh dikerjakan pada waktu larangan. Dan waktu larangan itu adalah pada saat matahari terbit, pada saat matahari terbenam dan pada saat matahari tepat di tengah. Kecuali hari Jumat. Kecuali dikecualikan darinya hari Jumat. Pada hari Jumat ini ada kekhususan. Ya, antaranya adalah kalau sholat zuhur, antum tidak boleh mengerjakannya sebelum zawal. Benar atau benar? Saya tanya lagi, antum pernah sholat zuhur? Iya. Sholat zuhur kapan dilakukan? Setelah matahari terbenam. Saya tanya kepada antum, bolehkah antum sholat zuhur sebelum matahari tergelincir? Kalau ada yang melakukannya, bagaimana? Sah? Tidak sah. Bagus. Antum benar. Saya tanya lagi, antum pernah sholat Jumat? Kalau ada orang yang sholat Jumat sebelum zawal, sebelum tergelincir matahari, Sahkah sholat Jumatnya? <laughs> ya, ini ilmu. Ya boleh mengerjakan ya mengerjakan apa? Sholat Jumat khusus sholat, sholat Jumat sebelum zawal ya Dan itu dilakukan oleh para salaf, para sahabat. Walaupun kalau kita lakukan sekarang ini, wah jadi fitnah ya. Nah. Ini aliran sesat mana lagi ya? Untuk alasan keamanan jangan dilakukan. Tapi boleh. Khusus hari Demikian juga sholat sunat. Ada sholat sunat mutlak sebelum imam naik ke atas mimbar. Itu boleh dilakukan terus menerus tanpa putus. Walaupun saat itu matahari tepat di atas. Nah, ini khusus hari Apa hukumnya kalau sholat menoleh ke kiri? diikuti oleh setan. Apa maksudnya? Apakah harus mengulang atau diteruskan? Ya menoleh itu tidak boleh Ini adalah apa namanya rampasan yang dirampas oleh setan dari salat seorang hamba. Tidak batal salatnya kecuali itu dilakukannya ia membuat dia keluar dari gerakan salat maka ini batal. Tapi kalau menoleh saja gitu dicolek kan begitu ya, sholat subuh sendirian dicolek orang dari belakang ternyata nggak ada yang mencolek kan begitu ya nah, misalnya misalnya gitu. ya menoleh sekali saja ya itu tidak membatalkan sholat walaupun dilarang menoleh di dalam sholat tapi melirik ke kiri dan ke kanan boleh melirik ke kiri melirik ke kanan itu boleh apalagi pada waktu penat kan begitu ya ya untuk mengusir kepenatan ya melirik ke kiri, melirik ke kanan boleh tanpa mah menoleh. Kalau tegang gitu aja, akan capek, letih. Nah, untuk menyantaikan pandangan, ya boleh. Lirik ke kiri, lirik ke, ke kanan. Jangan ke atas. Karena boleh tidak boleh melihat apa namanya? solat dengan melihat ke Eh, tentang Usama bin Zaid yang membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah untuk menambah pemahaman. Minta dijelaskan sekali lagi. Ini hari ini sering kita ulang-ulang ya. Hari ini sahih, masyhur di dalam buku-buku hadis. Ya, tentang kisah Usama bin Zaid yang anak lupa peperangan apa tapi di dalam sirah ini disebutkan. Ya. Baik sirah Ibnu maupun sirah-sirah yang lainnya. Jadi dalam kisah itu dijelaskan ya bahwa diceritakan bahwa Usama mengayunkan pedangnya. Ketika orang itu, orang yang sebelumnya terlibat pertempuran dengan kaum muslimin dan banyak membunuh pasukan kaum muslimin, melihat kilatan pedang, dia mengucapkan la ilaha illallah. Usama beristihad. Istihadnya adalah orang ini pura-pura maka dia terus menebaskan pedangnya. Ke orang itu, hingga orang itu mati. Sampailah berita ini kepada Nabi. Nabi marah besar kepada Usama dengan mengatakan wa kaifa bika bila ilaha illallah yaumil qiyamah. Bagaimana nanti kamu menghadapi la ilaha illallah pada hari kiamat? Karena orang itu sudah mengucapkannya. Masalah batin, nggak ada orang yang tahu. Apakah dia karena ingin ini, ingin itu kan nggak ada yang tahu. Siapa apa asakoi takalbah Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan kepada Usama, apakah kau sudah membelah dadanya? Sudah tahu isi hatinya bahwa dia pura-pura? Tapi Nabi tidak menghukum Usama karena itu lahir atas istihadnya. Ya, lahir atas istihad Usama. Tapi Usama menyesali ya menyesali perbuatannya dan itu menjadi pelajaran berharga baginya karena setelah itu dia tidak pernah terlibat tangan beliau bersih dari perkara atau urusan yang ada kaitannya dengan darah kaum muslimin dia tidak terlibat fitnah perang jamal perang siffin atau pertumpahan darah di antara kaum muslimin nah itu pelajaran yang berharga yang didapat oleh utama dari peristiwa itu nah demikian Dari mana silsilah salaf? Apakah benar Ibnu Taimiyah dikatakan sesat? Tolong jelaskan. Silsilah salaf dari Nabi. Nabi turun sahabat, sahabat turun tabi'in, tabi'in atba tabi'in, sahabat tabi'in kepada terusnya kepada para imam ya para ya, apa namanya ulama-ulama uh, muhaddisin al hadis dan orang-orang yang mereka terus sampai silsilah itu sampai se sekarang, para ulama yang meniti jalan mereka. Ini merupakan silsilah mata rantai jalur salaf. Ya, ini jalur salaf. Jalurnya jelas. Karena para ulama akan dijamin Allah tetap ada sampai hari berbangkit yang berjalan di atas manhaj ini dan orang-orang awam mengikuti mereka. Siapa saja orang awam yang mengikuti jalan mereka, mengambil bimbingan dari mereka, berjalan di bawah bimbingan mereka, arahan mereka, maka dia selamat. Dialah yang dikatakan berjalan di atas manhaj salah. Nah, apa benar Ibnu Taimiyah dikatakan sesat? Ya kalau ditanya apa benar yang nggak benar, Ibnu Fitin. Ya. Orang yang mengatakan sesat tidak kenal Ibnu Taimiyah. Hanya ada dua kemungkinan. Orang yang mengatakan Ibnu Taimiyah sesat. Yang pertama orang jahil, dia tidak tahu Makdul, diberitahu. Yang kedua, ya, orang yang membenci ya, membenci Al-Quran Sunnah, membenci Sunnah, dan dia tunjukkan itu dengan apa? Dengan kebenciannya kepada Ibnu Taimiyah yang menyuarakan, para doa, para dai, ulama yang menyuarakan Quran dan Sunnah itu. Nah ini adalah orang-orang yang punya makar terhadap apa? Terhadap ahlu sunnah wal jamaah. Nah ini berbahaya, ini dijauhi.

Ikhwan tidak semua pertanyaan Anda bacakan karena sebagian pertanyaan sudah sering di uh, diulang-ulang Ada pertanyaan, apakah laki-laki yang belum mampu ba'ah tidak boleh menikah? Bagaimana dengan dalil nikah akan buka pintu rezeki? Kalau mereka miskin, Allah akan mengayakannya. Jazakallah khairan. Ikhwan fitin rahimani wa rahimakumullah, Rasul berkata, "Ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj." Barang siapa ya wahai pemuda, siapa saja di antara kamu yang mampu menikah, yang mampu ba'ah maka menikahlah. Ini diserukan kepada para para pemuda yang sudah mampu ba'ah. Bagi yang tidak atau belum mampu ba'ah, ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah, Rasul mengatakan apa? Faman lam yastati fa siam, berpuasa. Itu solusinya. Baik, innahu lahu Itu adalah pelindung baginya. Itu adalah perisai bagi dirinya. Jadi yang belum mampu ba'ah, Nabi menganjurkan berpuasa. Nabi menganjurkan berpuasa. Yang belum mampu ba'ah, haram menikah, tidak juga ibu Nifidin. Nabi tidak mengatakan jangan menikah, tidak. Ya. So, perhatikan sabda Nabi, yang tidak mampu ba'ah, Nabi mengatakan haram menikah tidak. Tapi apa? Nabi menganjurkannya, Nabi mengisyaratkannya, Nabi mengarahkannya kepada sesuatu yang dapat menjadi solusi baginya, yaitu apa? Puasa. Nah, kalau ditanya belum bahas tidak boleh menikah ya, ya yang belum mampu bahas menikah nikahnya sah, ya sah sah saja. Demikian. Bukankah Allah mengatakan seluruh syafaat itu milik Allah? Tapi dalam hadis tadi dijelaskan Rasul memberi syafaat kepada orang yang orang yang berhak mendapatkan syafaatku kata Nabi. Ya. Orang yang berhak mendapatkan syafaat syafaatku. Nabi memberi syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang pun yang mampu memberikan syafaat pada hari kiamat nanti kecuali dengan izin Allah illa bi'idni kecuali dengan izinnya sampai Nabi dan Nabi diberikan makom Mahmud lalu Nabi dikatakan kepada Nabi irfa ra'sa sal tu'ta wasfa tusaffa ini adalah mahkamul Mahmud yang diberikan kepada Nabi ya Allah berkata kepada Nabi nya kepada Muhammad saw pada hari kiamat nanti satu makom yang tidak dimiliki oleh orang lain siapapun pada hari kiamat ya Sa'su'ta. Mintalah, niscaya akan diberikan. Berilah syafaat, niscaya akan di, diizinkan. Nah, artinya diizinkan untuk memberi syafaat. Baik. Apa benar ada penamaan ayat seribu dinar? Ayat apa itu? Namanya takilah ya itu. Ya. Gak ada. Gak ada penamaan ayat seribu dinar Ivan Penamaan-penamaan seperti ini adalah penamaan-penamaan bid'ah. Ya, yang mengarah yang mengarahkan ya orang-orang apa namanya orang yang meyakininya kepada amal bid'ah. Itu dia membaca ayat ini berapa kali dalam sehari kan begitu ya. ini tidak ada. Kita nggak boleh punya pemimpin orang Yahudi. Apakah boleh kita punya pemimpin orang Yahudi yang tahu agama? Apa maksudnya yang yang tahu agama? Tahu agama apa? Agama Yahudi. Tahu agama Islam. Orang-orang orientalis yang sebagian besar adalah Yahudi tahu agama mereka nggak boleh dijadikan pemimpin. Munafikin, ya orang-orang yang diragukan keislamannya seperti itu tidak boleh dijadikan pemimpin. Tapi kalau orang Yahudi Muslim, ya Muslim. Nah boleh dia jadi pemimpin.